Mai kirim nomor WA kamu nih, kamu lah nomor WA. Kamu dari mana? Minta nomor WA kamu nih. Aku panggil, nomor kamu loh.